juga kita bisa bertemu kembali kita lanjutkan kajian kita dengan kita الفقيه التدريب الترهيب كريا الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى ya dan kita memanfaatkan kesempatan dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini yang hanya sebentar sehingga diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyiqaq ya ayyuhal insanu إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Wahai manusia, sesungguhnya um, engkau itu berusaha dengan keras, dengan bersusah payah, sampai bertemu dengan Allah, Bangulaki, maka kalian akan menjumpainya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengingatkan dalam tafsir Juz Ammar dalam surat ini kata Pak Inna kagadikun ila rabbika kajaham fagulati ya, Sesungguhnya engkau wahai manusia berusaha berusaha keras ya, menyelesaikan mengarungi kehidupan dunia ini yang memang tidak sempurna banyak perkara-perkara berat dan sulit yang harus kita hadapi termasuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah-perintah yang dikatakan at-takalim syar'iyyah, beban-beban dari syariat. Pun yang kita harus bersabar. Nah, kita harus bersabar waktu yang akan kita tempuh dalam kehidupan dunia ini sementara tersentak saja dari bahkan dengan fa, fa itu artinya menunjukkan sesuatu yang tepat. Nah, kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengucapkan kalimat, ya, di akhirnya beliau mengatakan wal mautu ada dalam syirabi kita. Ya, dan kematian itu dari seseorang lebih dekat daripada tandisan dan sangat dekat maka kita manfaatkan kesempatan dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan bersabar menghadapi hal-hal yang mungkin berat dan meyakinkan atau tidak menyenangkan dari kehidupan dunia ini kita bersabar sebentar saja dalam kehidupan dunia ini namun kalau kita tidak manfaatkan waktu di dunia sebaik mungkin maka waliyadzubillah akibatnya akan dengan mata neraka ya apalagi waliyadzubillah orang-orang yang kafir akan dikekalkan di dalamnya maka itu satu kerugian yang sangat besar adapun kita orang yang beriman insya Allah akan menjadi ahli jannah ya dan ketika masuk ke dalam surga seorang akan melupakan semua keluh kesah keberatan kesulitan yang nah, telah kita terima dalam kehidupan dunia. Makanya nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan bahwa khaira 'aishina bis-sabri kita temukan enaknya hidup kita ini dengan kesabaran. Sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dari kemaksiatan, sabar menghadapi berbagai macam problema, berbagai macam takdir yang pahit yang tidak menyenangkan. Nah, baik kita lanjut kepada kita Sahih dari Basanid pada hari ke-9 dari nambah yang ke-6 ya anjuran-anjuran untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang ke-9 dari hadis-hadis yang sahih Al-Hafidh Abdul Azim Al-Munziri rahimahullah taala mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الدرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله والغبار لمنه رواه الترمذي واللفظ له وقال حديث الحسن الغريب صحيح والنسائي والحاكم والبيهقي إلا أنهم قالوا ولا يستمع غبار في سبيل الله وغبار جهنم في من قريب في من أبدا وقال الحاكم صحيح الإسلام dari sahabat Abu Hurairah Allah Taala meridainya. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan La yalidun rajulun tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang dibakar min khasyatillah seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaudan laban fi sirri sampai susu kembali ke ke nah, sirri sir'un itu kantong susu. Nah, payudara pada pada manusia ya. Payudara ibu atau dalam kantong susu pada hewan. ولا يجتمع غبار من سبيل الله nuqatu jahannam. Dan tidak akan berkumpul ghubarun min sabilillah debu di jalan Allah Subhanahu wa taala wa nuqatu jahannam dan asap neraka Di sini disyaratkan oleh Syahbani sahih wa ghairihi yang di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam beliau beliau Imam Abu Isa Tirmidzi rahimahullah mengatakan dari sini hatta sahih sahih juga diriwayatkan dari sini oleh Imam An-Nasa'i, Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Hanya saja mereka selain Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan lafaz ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في مكفري مسلم أبدا jadi ada tambahan tidak akan berkumpul debu di jalan Allah dan asap neraka jahanam dalam hidung pada hidung seorang muslim. Al-Hakim rahimahullah mengatakan dari sini sahih isnad sahih sanadnya. Nah, nah keutamaan yang besar bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, nah, apalagi di saat malam, apalagi di padang pasir ataupun tidak di padang pasir, namun biasanya banyaknya masukan, banyaknya mujahid, apalagi ditambah dengan kuda dan binatang yang lainnya, ataupun kalau yang seperti peperangan di zaman sekarang dengan alat-alat nah, peperangan, mesin-mesin dan sebagainya, ya itu semua biasanya akan menyebabkan debu yang banyak. Nah, ilmu yang banyak yang masuk ke dalam hidup seorang muslim, seorang mujahid, itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi penghalang baginya untuk dimasukkan ke dalam neraka. La yastawi al-qarid fi sabilillah wa nuqad jahannam fi mithl qari fi mithl abada. Tidak akan berkumpul debu di jalan Allah dan yuqalu jahannam azab neraka jahannam pada hidup seorang muslim selamanya. Jadi kalau seorang muslim hidupnya pernah kemasukan debu di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia tidak akan masuk ke dalam neraka sehingga tidak akan masuk ke dalam hidungnya asap dari neraka jahannam. Nah, maka ini ya keutamaan keutamaan berjaya di jalan Allah, keutamaan berjalan atau mengikuti dia yang di banyak ribu yang berterbangan. Adapun kalimat pertama pada Bismillah ya la yalijul na'ra rajul bakar min ya, itu menunjukkan keutamaan orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana juga lewat beberapa hadis menunjukkan keutamaan itu orang ya ya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, ingat kisah-kisahnya, ya. Nah, kemudian dia menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberitahukan tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengah malam ya kita bertafakur bangun merenungkan ya, apa namanya dosa-dosa kita ya, memikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sedikitnya amal kita pada hal berjalan di sana sangat jauh lama ya membutuhkan yang banyak dan sebagainya. Nah, pun renungkan dan memikirkan keadaan kita sendiri dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita membaca ayat-ayat tentang jahannam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang neraka jahannam yang menakutkan. Nah, kan ya, membangkitkan rasa takut pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalimat pertama menunjukkan keutamaan orang yang menangis di kata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang kedua dari hadis yang ke-9 ini menunjukkan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mengalami kesulitan padanya. Nah, mungkin bahkan sesak nafasnya karena yang juk-juk yang berterbangan yang hampur-hampur dan dalam kendaraan kendaraan dalam berjihad jalan Allah Azza wa Jalla. طيب هذه setelahnya قال وعن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار رواه البخاري واللفظ له فروه النسائي والترمذي في حديث ولفظه ما خفت قدما في سبيل الله فهو حرام على الناس. يا سعد عبد الرحمن بن جبر رضي الله تعالى ليوم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما خفت قدم عبد tidak tidak tidaklah atau apa tidaklah berdebu telapak kaki seorang hamba di jalan Allah kemudian dia akan disentuh api neraka nah tidak akan ya tidak ada tidak akan kedua telapak kaki seorang hamba yang itu disebabkan karena dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disentuh oleh api neraka. Tidak menafikan. Jadi kaki seorang hamba tidak akan disentuh oleh api neraka dengan sebab karena kaki itu berdebu faktor di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini pun menunjukkan keutamaan orang yang berjihad dengan berjalan hati. Nah itu sudah pasti kalau yang berjalan maka pasti kedua, setelah kakinya terkena kaki maka, maka nanti ada hadis dalam bab ini ya, seorang sahabat memberitahukan seperti ini. Nah, maka kemudian para sahabat yang lain yang naik onta, yang naik ketika turun semuanya berjalan kaki untuk mendapatkan keutamaan ya, ya, perlindungan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kaki kita berdebu kotor berjalan kaki dalam al-jihad fi sabilillah. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ini lafaz beliau. Juga diriwayatkan oleh Imam rahimahullah taala dengan lafaz Man yarbarra qadama siapa yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah maka kedua telapak kaki itu haram diharamkan oleh Allah bagi neraka. Baik. Hadis ke-11 وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستمعان بالنار اجتماعا يضر احدهما الاخر مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقاربه ولا يستمعان في جوف عدل غبار في سبيل الله ويقال جهنم فيجتمعان في قلب عبد الإيمان والشر رواه النسائي والحاكم اللفظ له وهو اهتم وقال صحيح في مسلم وقال النسائي الإيمان والحسن والصدر الحديث في مسلم dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala meridainya. Dari Nabi alaihi salatu wassalam Beliau mengatakan, tidak akan berkumpul dua orang, dua perkara. Ya. Yang pertama dua orang dulu, dua orang tidak akan berkumpul di neraka dengan bentuk perkumpulan yang merugikan salah satunya bagi yang lain. Yaitu seorang muslim kata kafiran yang الكافر ثم سدد المسلم وقارب kemudian muslim itu terus berjalan lurus dan mendekati kebaikan. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua dalam hadis ini tidak akan berkumpul dua perkara. Fi jauhi abdin pada perut seorang hamba Ghubarun fi sabilillah, debu di jalan Allah, wadurun jahannam dan asap neraka jahannam. Dan kalimat yang ketiga, wala yastami'ani bi qalbi 'abdin al-iman was Tidak akan berkumpul pada hati seorang hamba keimanan dan kikir. Sifat kikir. Hadis yang dihasankan oleh Syahbani rahimahullah taala diriwayatkan oleh Imam nasai dan Al-Hakim. Nah, dan di Imam Al-Hakim, ini lafaz yang lebih sempurna, lebih lengkap. Al-Hakim An-Naisaburi mengatakan saya adalah Muslim. jadi ini saya sesuai dengan syarat Imam Muslim, yang perawinya adalah perawi dalam sahih Muslim. Kalau nasai dan Imam nasai meriwayatkan dengan lafaz Kalimat yang ketiga, tidak akan berkumpul pada hati seorang hamba keimanan dan imasan. Alhamdulillah, Imam mesti mengatakan, Sodrul hadis, awal hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Ya. Jadi, hadis ke-11 dan dari bab ke-6 kita berusaha dari Abu Hurairah yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini memuat tiga perkara. Yang pertama tidak akan berkumpul di neraka seorang muslim yang membunuh orang kafir. Orang kafir di neraka, muslimnya tidak di neraka. Karena dia dikatakan di sini sadada al-muslimu wa qara terus istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mati di atas iman, mati di Kalaupun seandainya, kalaupun seandainya Muslim tersebut memiliki dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, maka tidak akan berkumpul Muslim tersebut dengan kafir karena nah, para ulama pun memberikan penjelasan neraka yang diperuntukkan bagi orang yang kafir tidak sama dengan neraka yang diperuntukkan bagi orang Muslim orang Islam. Nah, maka tidak perlu takut. Ya. Tidak perlu takut. Seorang muslim untuk membunuh orang kafir manakala memang pada pada jalan yang benar dalam keadaan yang sah. Ya. Ya. Kemudian kalimat yang kedua, la yastami'an bi syufi'atin udha'u li sabilillahi wa bi sama dengan hadis sebelumnya, bahwa kami menunjukkan keutamaan jihad fisabilillah di mana tidak akan terkumpul pada jauh dari perut seseorang hamba ubar fisabilillah debu yang ia hirup di jalan Allah Subhanahu wa taala dari hidung masuk ke tenggorokan nah, mungkin masuk ke paru-paru sebagiannya mungkin masuk ke perut tadi dikatakan jauh jauh dan dikatakan jauh dalam perbuatan ya basalul perut. Ini bagian dalam dari badan seorang manusia. Intinya bahwa ketika seorang hamba di dalamnya ada pernah ya, pernah menghirup dukhon atau kubar bisa bisa bisa debu di jalan Allah Subhanahu wa taala maka nah, muslim tersebut tidak akan menghirup asap neraka jahanam. Kalau tidak akan menghirup tidak mengirim azab terhadap jahat, insya Allah dia tidak masuk ke dalam Dan Maka ini keutamaan besar bagi orang yang ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mati syari di dalamnya. Kemudian kalimat yang ketiga, Nabi SAW memberitahukan tidak akan berkumpul pada hati seseorang. Ya, pada hati seseorang keimanan dan batin atau bahkan pikir dalam riwayat Imam An-Nasai keimanan dan harta. Maka ini berarti ya bahaya dan sangat berbahaya sekali sifat pikir. Kalau sekadar batin, batin tidak mau memberi. Ya, batin tidak mau memberi. Kalau kikir, nah itu para mufassirin menjelaskan ya lebih apa namanya lebih jelek daripada konsep. Tidak mau memberi, tidak mau berinfak, ya, yang wajib, apalagi yang sunnah, ditambah kalau ada orang lain infak, dia tidak suka. Sudah dia tidak mau, orang lain infak saja dilarang tidak suka tentunya yang keterlaluan. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi SAW memerintahkan waswadaqatu burhan. Sadaqah itu adalah bukti. Bukti keimanan yang kuat yang ada pada diri seseorang sehingga dia ya, merelakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sebagian kecilnya saja, tidak semuanya. Ya, dia merelakan sebagiannya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dia berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di kitab ini kita juga sudah pernah membaca perumpamaan orang yang fakir dengan orang yang dermawan murah. Nabi telah beritahukan perumpamaannya yang kalau seorang yang dermawan orang suka memberi maka seperti dia memakai baju setiap kali dia berinfak seperti eh, setiap kali dia bersodakoh maka baju besinya baju besi ya yang dikenakan itu memanjang memanjang sampai menutupi tangan dan kakinya sehingga menghapus jejak kakinya yang itu merupakan kiasan ya, orang yang dermawan setiap kali dia nah, apa namanya mau berinfak seluruh anggota badannya sudah terbiasa, ya, terbiasa berinfak, maka seluruh anggota badannya mendukung. Dan infak tersebut akan menjadi penutup aib bagi dia. Sedangkan perumpamaan orang yang batik, yang Nabi SAW beritahukan, seperti orang yang memakai baju besi. Setiap kali ya, dia ingin berinfak, maka mengecil baju besi tersebut. Sampai mencekik lehernya, menahan akarnya. Nah, mengecil mengecil, saja ya. Nah, membuat dia sesak dan tidak akan bisa mengapa menghapus selawat kakinya. Nah, memang ya, berbagai macam permasalahan harus kita latih, harus kita didik diri kita untuk melakukannya. Asyuk itu tabiat jiwa. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa diberitahukan wa ukhiratil anfus syuhha. Ya. Dan setiap jiwa jiwa-jiwa itu kata Allah Subhanahu wa taala dihadirkan padanya rasa syukur. Bahkan kikir. Nah, tidak mau memberi, tidak suka memberi, tidak suka berinfak, tidak senang berinfak. Itu tapi manusia. Mungkin dia akan menghitung kalau saya sekarang bawa ya 2000 dikeluarkan 1000 dikeluarkan seribu maka tinggal seribu. Gampangnya begitu. Nah, namun seorang mukmin berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan ya, itu ya Ya, jadi dikatakan oleh Nabi SAW tidak akan berkumpul dengan kebahagiaan. Orang yang beriman tidak batil. Nah, ya, karena dia senantiasa berusaha mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu melompat ke depan setelah kehidupan ini di hari kiamat nanti bagaimana itu yang senantiasa dia pikirkan. Maka dia ya, suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana orang-orang kafir. Bagaimana dalam surat Yasin ketika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, -orang pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan anusaimu ya law Allah taala Ya, apakah kita memberi makan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mau memberi makan mereka, niscaya Allah akan berikan kepada mereka rezeki untuk makan. Sudah pasti sudah gigit, berdalil pula. Ya? Ya. Ya. Kalau memang mereka itu ada jatah makan ya, saya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah ujian dan cobaan. Ya. Ja'ala ba'dahum li ba'din wa ba'dahum li ba'din fitnatan tasbirun. Dalam menjadikan sebagian kalian itu cobaan bagi yang lain. Apakah kalian sabar atau tidak? Malah demikian ya. Manusia dicoba oleh Allah Azza dengan saudara-saudaranya dari manusia yang baik dengan berbagai macam bentuk percobaan, dengan berbagai macam bentuk keadaan. Kalau dalam eh, lapat Imam Nasai tidak berkumpul pada hati seorang hamba al imanu wal hasan. Ini juga berarti ya eh, apa namanya bahaya besar dari hasad. Hasad itu bertolak belakang dengan keimanan. Di antara iman yang harus kita yakini adalah iman dengan takdir. Ya, iman dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kiri, orang yang atas kiri itu menghendaki hilangnya kenikmatan dari seseorang. Ya. Menghendaki hilangnya kenikmatan yang didapat oleh seseorang. Ya. Seorang yang beriman dia meyakini bahwa apa yang didapat yang oleh seluruh manusia di dunia ini itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia taslim dan ridho, ya dia pasrah menyerah menerima pembagian itu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga para ulama dalam masalah Abdullah bin Hasan mereka sampai sampai mengatakan bahwa orang yang hasad ya, terhadap seorang hamba yang mendapatkan nikmat seolah-olah dia mau berubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dia pernah mengatakan bulan itu enggak pantas dapat seperti itu. Kalau sudah sampai seperti itu, dia berarti seolah-olah lebih tahu dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Zuhruf ya nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya kami yang membagikan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia ini rezeki itu yang membagi Allah Subhanahu wa taala memang demikian ya satu sifat jelek kalau dipelihara akan menyebabkan sifat jelek yang lainnya pikir batin Tidak begitu kalau melihat orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala diri dengki. bila kemudian menisbatkan Allah yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-hasad dan asyuh kalau kita gabungkan dengan dua riwayat itu ya, iri dan bakhil tidak akan berkumpul dengan iman ya, dalam hati. Maka seorang mukmin bukan orang yang baik. Seorang mukmin bukan orang yang memiliki sifat hasad. Tapi seorang mukmin suka berderma, suka memberi. Seorang mukmin senang kalau melihat temannya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dia pun ketika dia mendapatkan anugerah seperti Nabi Sulaiman mendapatkan anugerah yang dari Allah Subhanahu wa taala tunjukkan nah, yang malaikat sahabat atau sahabat ditunjukkan bahkan ars yang alim, ya, sehingga saya yang megah yang mewah, ya, banyak perhiasan sana yang bisa didatangkan di hadapannya maka kemudian dia mengatakan ada min fadli rabbi ini adalah dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Beliau lanjutkan dia berwani ashkuru am Ini adalah anugerah dari Allah Rabbku Bukan hanya karena kemampuan, bukan karena kehebatan, Tapi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji apakah aku bersyukur atau mengingkari kelemahan. Ini adalah ujian. Ya, apa yang kita dapatkan dari ujian dengan manusia yang lain kita diuji memang demikian. Hidup ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. dihadirkan pada hadis ke-12 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار Nah, Al-Imam At-Tabarani rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat meriwayatkan dari Amr bin Qais Al-Kindi rahimahullah yang mengatakan suatu hari kami bersama Abu Darda radhiyallahu taala dalam perjalanan pulang dari menyerang orang-orang Romawi. Ya, perang itu dikatakan perang As-Saibah karena terjadi di musim panas. Karena ya, daerah Syam waktu itu dikuasai oleh Romawi, kalau sudah dingin turun salju. Baru datang ya, kita dingin turun salju. Nah, di samping cuaca yang dingin dan salju tentu itu akan memberatkan perjalanan. Ya. Biasanya panas, kemudian ke daerah dingin, bisa-bisa kaku ya, mereka. Maka ya, mereka para sahabat, para tabi'in dan para ulama awal mereka merintahkan menyerang orang-orang Romawi hanya di musim panas saja. Nah, makanya perang itu dikatakan Saifah. Baik. Ahmad bin Qais al-Hindi mengatakan satu hari kami bersama Munirnya radhiyallahu anhu dalam perjalanan pulang dari perang as menyerang orang-orang Romawi. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan ya dirna istami'u wahai manusia berkumpullah. Abu Darda mengajak ya para sahabat atau para tabi'in kebanyakan orang yang ada pada saat itu untuk berkumpul. Nah, Abu Darda ingin memberitahukan, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan man ifarrat qadamahu fi sabilillah siapa yang kedua telapak kakinya berdebu kotor di jalan Allah haramallahu zahira jasadi maka Allah akan haramkan seluruh badannya alat nar bagi ambil neraka. Nah, Alhamdulillah dengan hadis sini ya menjelaskan secara terang apa yang ada di hadis-hadis yang sebelumnya. Kalau di sana seolah-olah ya ketika dikatakan siapa yang berjumpa telapak kakinya maka diharapkan bagi neraka masih ada kemungkinan oh kaki itu saja mungkin yang diharapkan bagi neraka. Namun dengan riwayat Al-Imam al ini dan Muslim ذاك الصغير لغيره وليس البر رحمه الله تعالى يجري لقد حرم الله سائر الجنة الله سبحانه وتعالى تحرم السيول بعد maka ini keutamaan yang besar bagi al-jihad fi sabilillah dan secara khusus berjalan kaki dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. itu akan menjadi penyebab dijauhkannya seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun seorang masih kembali selamat bahkan mungkin mendapatkan ghanimah dari jihadnya itu. Nah, kalau yang paling syahid jelas ya, mati syahid langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang berjihad kemudian pulang bahkan membawa hasil, membawa ghanimah, Bisa emas, ya jasa kalau orang eh, orang-orang Romawi ya, yang mereka simpan emas, ya, atau yang mereka bawa emas, misalnya pada saat itu. Kemudian banyak ghanimah emas dibagi emas pulang membawa emas Apakah batangan atau sudah berubah berkegiatan? Sudah pulang membawa kalimat seperti itu yang menyenangkan? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendapatkan berbagai macam keutamaan di antaranya akan diharapkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan bagi dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tidak heran ya kalau anak-anak muda kita bacakan jihad seperti ini, maka mereka akan yang menjadi orang-orang yang bersemangat. Namun perlu diuruskan, tidak kemudian jihad ya, ngawur ya, jihad yang sesuai tuntunan syariat. Nah, pada saatnya yang diteriakan, diserukan oleh penguasa muslim, benar-benar yang melawan orang-orang kafir yang harbi yang menyerang. Nah, Baik, hadis ke-13. قال وعن أبي المصبح المقرائي سريع أبو المصبح المقرائي قال بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله المسعمي ketika kami sedang berjalan di negeri Romawi. Dalam kelompok pasukan yang dipimpin oleh Malik bin Abdullah al qasani Izmarra Malik bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Malik melewati sahabat Jabir bin Abdullah Semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Bahwa yakulu bakhlan lahu. Jabir bin Abdullah pada saat itu dalam keadaan menutup di golnya. Wal kendaraan tulangan hasil persilangan antara keledai dan kuda. Nah, kalau kuda pendek, kuda tinggi dibersih, dipersilahkan digawinkan, ya, sehingga agak sedikit tinggi الردة نعم جابر بن عبد الله من انظر مجاهد من انظر فقال له مالك مكان مالك بن عبد الله البدري رضي الله عنه من سكت اي ابا عبد الله اركب فقد حملك الله وهي ابو عبد الله قل يا جابر وهي جابر ابو عبد الله اركب نايله Bahkan hamalah Allah, Allah telah memberikan kepada tunggangan itu. Punya kendaraan tunggangan kok cuma dituntut. Naiklah kata Malik bin Abdullah al-Fatih. Faqala Jabir. Maka Jabir mengatakan, Utsrihu dabati wa astagni an qawmi. Jabir radhiyallahu anhu menjawab, "Putri udah tadi dengan cara ini aku memperbaiki kendaraan tunggangan. Kalau dinaiki terus sampai ya, ini turun biar dia istirahat. Wasagni an qaumi sehingga aku nanti tidak perlu bantuan dari kaum. Pada saat diperlukan untuk ditunggangi, tidak, tidak perlu minta bantuan kepada yang lain. Wasami Rasulullah Rasulullah. Alaihi berkumpul dan aku juga mendengar Rasulullah alaihi wasallam mengatakan man ikhbarat qadamahu fi sabilillah haramahu Allah 'alan Siapa yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah, maka akan diharapkan dia bagi neraka. Jadi, nah, di sini dia Jabir dengan Rasulullah radhiyallahu Alaihi Wasallam menunjukkan alasan kenapa dia tidak menaiki kekuatannya. Tapi kanlah semangat mereka para sahabat ya untuk memberitahukan apa yang terjadi sehingga tidak timbul penasaran yang akhirnya mungkin akan ada suhudon prasangka-prasangka yang jelek. Demikian juga kemudian dilambahkan dengan keutamaan ilmu. Ya, mendengar dan tidak salah keutamaan orang yang berjalan dipraktekkan Demikian juga cinta kepada binatang. Tidak menindas binatang. Oh ini binatang kalau binatangnya ditunggangi, ditunggangi terus. sudah berboyongan ditunggangi saja. Ya, tidak sayang kepada binatang. Nah, kadang demikian. Ya. Karena usir kepala itu belum dapat muatan. Ya, terus saja kemana-mana. Dikebuki terus. Ya, ya. Nah, karena belum dapat muatan, belum bisa beli makan. ya. Nah, mungkin kalau dia bisa teriak, teriak. Ya, sudah tersebut. Nah. Iya. Bersayang kepada binatang, tahu kekurangan, tahu kelemahannya. Ya. Ditambah dengan ilmu, kepada mau kita billah, arramallahu ala Nah, Fasara يسمعه الصوت نادى بأعلى صوته يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله فعرف جابر الذي يريد maka Malik bin Abdullah berjalan sampai ketika di tempat di mana tidak lagi bisa didengar suaranya oleh Jabir, maka Malik kembali berteriak, Ya Aba Abdullah irkah, faqad hamalatullah wa ay Abu Abdullah, naiklah kalbu. engkau telah mendapatkan nikmat punya kendaraan tunggangan. Maka dari situ, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengetahui apa yang diinginkan oleh Malik bin Abdullah al-Qasami radhiyallahu anhu. Dia ada di sini ya, kecerdasan ya, cepat tanggap dari para sahabat dan juga keinginan dari mereka untuk menyebarkan kebaikan. Nah, karena di kalimat yang kedua ini ketika Ali kembali memanggil Jabir memerintahkan atau mengajaknya untuk naik kendaraan kendaraan tunggangannya bebasnya maksud daripada Malik adalah agar supaya kaum muslimin yang ada pada saat itu meniru apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Nah, ya karena memang demikian. Ya, dewan kalau ditunggangi terus kecapean. Ya, kalau ada turun di orang yang lainnya turun dulu istirahat, ya, itu nanti akan mudah kembali apa namanya tenaga kuda itu kembali lagi sehingga kembali bisa dinaiki lagi bahkan mungkin di tempat-tempat yang di sana ya eh, apa namanya tidak sulit bagi kita kalau pada tempat-tempat yang sulit yang terjal yang naik apa namanya turun orangnya ya bahkan obatnya misalnya untuk naik ya. tapi kalau di tempat yang datar dia naik dia istirahat di saat itu memang demikian ya. Islam mengajarkan keseimbangan ya, dan kebaikan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jabir mengetahui apa maksud Malik bin Abdullah al-Fatih. Maka dia pun juga berteriak mengatakan muslihu nafsi wa astaghni an qawmi wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ightamma qadamahu min sabilillah harrama Allah 'ala an Aku memperbaiki kendaraan tungganganku dengan cara ini. Menyayanginya, memberikan waktu istirahat. Sehingga aku tidak memerlukan bantuan kaum nanti. Karena kendaraan tungganganku tidak kecapean. Dan aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa yang menjemput kedua telapak kakinya di jalan Allah, maka Allah akan haramkan baginya api neraka. فَنَوَاسَبَ النَّاسُ عَنْ ثَوَابِهِمْ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا أَكْثَرَ مَاشِيًا مِنْهُ Ya. Maka Abu Mutaffir al-Muqra'i menceritakan maka setelah ya, karena tadi Malik berteriak dari tempat jauh, Jabir menjawab dengan tempat yang jauh, sehingga seolah-olah menjadi pengumuman bagi kaum muslimin yang ada pada saat itu. kaum muslimin pun orang-orang yang tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala orang yang menginginkan pahala yang besar di sisi Allah maka dengan hadis itu mereka bahwa sahabatnya Tuhan Jawabi manusia loncat turun dari kendaraan mereka masing-masing sehingga ya Abu Mutafid menceritakan aku tidak melihat suatu hari yang lebih banyak di sana orang yang berjalan daripada hari ini Demikian ketundukan mereka para sahabat dan para nabi ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Kita mendengar hadis diperintahkan diamalkan karena ingin mencari pahala, dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sudah sepuluh kali mendengar hadis itu mungkin malah salah kita tahu. Tidak dipraktek-praktek, ini kau ingin ngobrol bukan begitu nggak diamal-amalkan. Nah, jadi kalau agak dikerasin sedikit suruh mengamalkan marah. Nah, ya, tidak demikian mereka. Karena kita baik dari umat ini. Nah, dengan hadis dari Nabi Sallallahu ya, ya, turun mempraktekkannya sehingga tidak ada satu hari yang lebih banyak di mana orang yang berjalan kaki daripada hari ini dan riwayat ya. Abu Musabbih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala dalam sahihnya dan nafas beliau. Ya, dalam tadi mengisyaratkan hadis ini sahihun li ghairihi. Inilah ya, ya yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga Allah Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanallah ya. Syadallah.